Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyebutkan hukum di dalam berkorban. Dan para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, berkorban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah Imam Al-Auza'i, demikian juga sebagian ulama mazhab Malikiyah. Dan dari mereka yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu si'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelebihan harta akan tetapi dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Namun pendapat yang paling kuat dalil ini hadis ini dhaif. <clears throat> Kemudian pendapat yang kedua bahwasanya korban itu hukumnya sunnah dan tidak diwajibkan. Ini adalah pendapat jumhur ulama yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lainnya. Dan mereka yaitu sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Iza dakholatil asyru" Jika sudah masuk 10 hari awal bulan hijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Kalimat ingin berkorban menunjukkan bahwasanya ini perkara yang disunahkan, tidak diwajibkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dan ingin berkorban, maka jangan menyentuh rambut dan kulitnya, yaitu kukunya. Yaitu tidak boleh memotong rambut dan kukunya. <clears throat> Demikian juga ini merupakan pendapat para sahabat. Seperti yang dikatakan oleh Abu Shureyha Beliau mengatakan raaitu Abu Bakrin wa Umar wa ma yudhiyani. Saya pernah melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma beliau masuk hari Id dan beliau tidak berkorban. Bahkan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau mengatakan inilah la adaul abha. <clears throat> saya terkadang sengaja meninggalkan korban Wa musir, musir. Padahal saya mampu untuk berkorban. Makhofata ayyaron jironi annahu hatmun alayya. Dan saya kerjakan demikian karena saya takut jika tetangga saya berang, beranggapan bahwasanya korban itu diwajibkan. Dan walau dalam pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama. Yaitu bahwasanya korban hukumnya sunnah dan tidak diwajibkan. <clears throat> Kemudian binatang apa yang dibolehkan untuk dikorbankan? Maka binatang yang dibolehkan untuk dikorbankan itu hanya binatang ternak. Tidak boleh seseorang berkorban kecuali dari binatang ternak. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. Liyadhkuru mullahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am dan supaya mereka mengingat nama Allah Ta'ala terhadap apa yang Allah telah karuniakan kepada mereka dari binatang ternak mereka. Menunjukkan bahwasanya korban itu harus binatang ternak. Dinamakan dengan bahimatul an'am. Akan tetapi, apa binatang ternak ini? Binatang ternak bagi bangsa Arab, bagi orang Arab itu ada tiga. Tiga. Binatang ternak bagi orang Arab itu ada tiga. Yang pertama ibil, onta. Kemudian yang kedua al-bakor, sapi. Dan masuk dalam kategori sapi ini adalah kerbau. Kemudian waboknu. Kemudian kambing. Masuk di dalamnya adalah domba. Berarti selain ini, selain onta, sapi, kerbau, maka tidak dinamakan binatang ternak. Yang dibolehkan dikorbankan itu hanya tiga ini saja. <clears throat> Onta, sapi, atau kerbau, kambing, atau domba. Dan itu yang dinamakan dengan bahimatul an'am. Yang dinamakan dengan binatang ternak bagi bangsa Arab. Selain itu seperti kuda. Bagi bangsa Arab, kuda bukan binatang ternak. Tapi kuda itu adalah perhiasan Demikian juga ayam. Demikian juga binatang-binatang yang lainnya tidak dinamakan binatang ternak. Binatang ternak itu hanya tiga saja. Onta, sapi, dan kambing. <clears throat> Oleh karena itu, dibolehkan seseorang berkorban dengan satu di antara tiga ini. Yaitu onta atau sapi atau kambing. <clears throat> dan para ulama telah sepakat tidak dibolehkannya berkorban kecuali dengan satu di antara tiga ini. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mundir menukilkan ijma para ulama sepakat bahwa tidak dibolehkan menyembelih kecuali dengan satu di antara tiga ini. Yang pertama yaitu onta. Onta dibolehkan seseorang dalam berkorban onta ini satu orang sendiri atau dibolehkan patungan dalam penyembelian onta sepuluh orang. <clears throat> Jadi sepuluh orang boleh berpatungan untuk iuran menyembelih onta. Walaupun dalam sebagian riwayat, sebagian riwayat, walaupun masalah, masalah khilaf juga, sebagian riwayat dan yang sohi Riwayat yang sahih bahwasanya onta sama dengan sapi. Yaitu tujuh orang, tidak bisa lebih dari itu. Maka itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah sapi dan onta. Berapa orang yang dibolehkan untuk patungan dalam penyembelihan onta dan sapi? <clears throat> Jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya onta dan sapi boleh berpatungan tujuh orang tidak bisa lebih dari itu. Baik onta maupun sapi. Yaitu onta berarti tujuh orang. Pendapat jumhur ulama tidak bisa lebih. Demikian juga sapi boleh patungan tujuh orang tidak bisa lebih. Kalau pendapat sebagian ulama seperti pendapatnya Ishak, demikian juga pendapatnya Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya berpendapat bahwasanya boleh dalam onta patungan 10 orang. Kalau sapi harus 7 orang. Maka dalam masalah ini wallahu alam jika memang dalil yang digunakan pendapat yang kedua itu sahih dan kuat maka berarti boleh patungan dalam penyembilan onta itu 10 orang. <clears throat> Kita akan sebutkan dalilnya. Dalil yang digunakan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya sapi dan onta sama. Boleh patungannya tujuh orang, tidak bisa lebih. Dalil yang pertama dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> amal Hudaybiyah kami pernah menyembelih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perdamaian Hudaybiyah. Al badanata an sab'atin wal baqarata an Sabain. Satu onta untuk tujuh orang dan satu sapi untuk tujuh orang. Ini dalil bahwasanya dulu para sahabat ketika menyembelih korban atau hadiu mereka patungan tujuh orang untuk menyembelih satu onta. Demikian tujuh orang untuk menyembelih satu sapi. Ini bagi jumhur ulama bahwasanya onta dan sapi sama, tidak ada bedanya. Yaitu sama-sama tujuh orang bolehnya. Tidak bisa lebih dari itu. Dalam riwayat yang lain, <clears throat> disebutkan juga yaitu para sahabat juga ketika umroh ketika umroh, mereka juga menyembeli onta sapi untuk tujuh orang juga. Jadi ini dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur ulama. Kita sebutkan sedikit ulama seperti Imam Ishaq bin Rohawi, demikian juga Imam Ibn Khuzaimah dan yang lainnya, berpendapat beda antara sapi dan onta. Kalau onta boleh sepuluh orang, kalau sapi boleh tujuh orang. Dalil mereka, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin hadaral adha kami pernah musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan jalan kita mendapatkan hari Idul Adha nanti insyaallah kita bahas juga bagaimana kalau seandainya ada orang mendapatkan hari Idul Adha di pertengahan jalan Bukan di kampungnya, tapi di luar kota. Bagaimana sholat idnya dan yang lainnya, hukum-hukum yang berkaitan masalah ini. Kata Abdullah bin Abbas, kami pernah musafir bersama Rasulullah SAW di pertengahan jalan masuk hari Idul Adha. Fashtarokna fil bakorati sab'atun wa fil ba'iri ashrotun. Kata beliau, maka karena kami masih musafir, susah cari binatang, dan juga bekal kita juga sedikit, maka kami patungan tujuh orang untuk menyembelih satu sapi dan sepuluh orang untuk menyembelih satu ekor onta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Sehingga ketika hadis ini hasan, maka wallahu taala hukumnya berarti pendapat Abdullah bin Abbas dalam riwayat ini yang menukilkan perbuatan beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi menunjukkan bahwasanya ini pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu Allah Taala pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling kuat yaitu onta dibolehkan patungan sepuluh orang. sepuluh orang dibolehkan, tapi kalau sapi tujuh orang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi tadi dan para sahabat patungan untuk menyembelih ontat sepuluh orang, menyembelih sapi untuk tujuh orang. <clears throat> Oleh karena itu Allah Ta'ala ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat adalah dibedakan antara onta dan sapi. Kalau jumhur ulama, tadi kita sebutkan, jumhur ulama menyamakan. Sapi dan onta sama, yaitu boleh tujuh orang. Lebih dari itu hukumnya tidak dibolehkan. <clears throat> Kemudian tentang kambing. Bagaimana kambing? Kalau kambing, maka tidak dibolehkan kecuali untuk satu orang saja. Namun, nanti insya Allah kita bahas juga ya tentang <clears throat> kepala keluarga yang menyembelih korban seperti kambing atau sapi atas nama perorangan sendiri. Tapi bisa juga diikutkan keluarganya. Yaitu diikutkan keluarganya dalam penyembelihan. Seperti nanti kita dapatkan riwayat bagaimana doa yang dibaca sama Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban itu ada doanya sendiri. Dan Rasulullah SAW mengatakan ketika menyembelih kambing, Hada an Muhammad wa ahla baitihi. Wahai tuanku, ini korban miliknya Muhammad dan keluarganya. Berarti keluarganya bisa dimasukkan. Tetapi atas nama satu orang atas nama satu orang. Jadi kalau kambing satu orang. Walaupun setelah itu baru boleh dimasukkan keluarganya. Berbeda dengan sapi, beda dengan onta. Sapi boleh tujuh orang. Kalau onta boleh sepuluh orang. <clears throat> Kemudian, berapa umur binatang yang dibolehkan untuk disembelih? Itu seperti onta, demikian juga sapi, demikian juga uh, kambing. Itu berapa umurnya? Maka Rasulullah SAW bersabda dari hadis Jabir dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, La tadbahu illa musinnah. Kata beliau, jangan menyembelih korban kecuali binatangnya sudah musinnah. Istilahnya namanya musinnah. Yaitu umur binatangnya itu sudah musinnah. Illa ayya surah alaikum kecuali kalau kalian ingin berkorban, tidak mendapatkan binatang yang musinnah. Fatadbahu jaz'atan minal bo'ni. Maka dibolehkan menyembelih jaz'ah. Dari domba kalian. Nah, berarti dalam hadis ini jelas sekali. Rasulullah SAW membuat syarat. Membuat syarat, yaitu penyembelian korban itu harus sudah musinnah. Korban yang disembelih itu harus musinnah. Dan musinnah ini, jadi musinnah itu adalah umur binatangnya. Baik onta, ataupun sapi, ataupun kambing. Nah, musinnah bagi sapi itu berapa umurnya? Musinnah bagi sapi itu berapa? Maka kata para ulama, wasaniyatu minal bakor, malaha sanatan, wadakholat fitalisati. Musinahnya sapi itu ketika umur dua tahun. Sapinya umur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Jadi dua tahun selesai. Sudah dua tahun selesai. Kemudian masuk tahun yang ketiga. Itu dinamakan musinah bagi sapi. Jadi kalau sapi dinamakan musinah ketika sudah selesai umur dua tahun. Berarti masuk tahun ketiga. Wasaniyatu minal ibil. Malaha khomsusinin sinin. fil sadisati. Sedangkan onta dinamakan musinnah kalau sudah berlalu lima tahun. Masuk tahun ke-6. Itu baru dinamakan musinnah bagi musinnah bagi onta. <clears throat> Sedangkan kambing, musinnah kambing itu adalah ketika sudah berlalu setahun. Ketika sudah berlalu setahun. Ini dinamakan musinnah bagi kambing. Ini jadi sini berarti musinnah. Musinnah ini kalau sapi yaitu masuk tahun ketiga. Sapi masuk ke tahun ketiga berarti sudah berlalu dua tahun kemudian masuk tahun ketiga. Kalau onta masuk tahun keenam sudah berlalu lima tahun. Kalau kambing masuk tahun pertama. <clears throat> Yaitu masuk tahun pertama kemudian masuk tahun kedua berarti. Setelah berlalu satu tahun, kemudian masuk tahun kedua. Itu baru dinamakan dengan musinnah. Jadi syarat dibolehkannya untuk berkorban, binatangnya harus musinnah. <clears throat> Jadi intinya, ketika seseorang berkorban, maka dia harus mengetahui umur binatangnya berapa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak sah kurang dari itu. Siapa yang berkorban dan kurang dari itu, maka korbannya tidak sah. Kecuali tadi Rasulullah SAW mengatakan kecuali kalau kita tidak mendapatkan. Kalau kita tidak mendapatkan binatang, kita sudah punya niatan untuk berkorban, kita sudah menyiapkan uang, kemudian kita cari, kita cari, kita cari, rupanya tidak mendapatkan sama sekali. Tidak mendapatkan sama sekali binatang yang ukurannya seperti ini. Maka bagaimana? Maka dibolehkan dalam kambing, dibolehkan bagi kambing umur jaza'ah. Tapi kita katakan tadi, kalau kondisi terdesak, jika memang tidak ada kambing yang musinnah, maka dibolehkan dengan kambing yang jaza'ah. Seperti tadi Rasulullah SAW bersabda, La tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian berkorban kecuali binatang yang sudah musinnah. Illa ayak surah alaikum. Kecuali kalau kalian tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Fatat bahu jaza'atan minabba'ni. Maka boleh kalian menyembelih jaza'ah. Yaitu umurnya masih jaza'ah. Lah berapa jaza'ah ini? Jaza'ah itu ketika umur 6 bulan. Ketika umurnya 6 bulan. Jadi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya kalau memang tidak bisa, kita nggak mendapatkan binatang yang seperti itu, yang musinnah, maka dibolehkan untuk menyembelih jaza'ah. Yaitu jaza'ah ketika binatangnya umurnya enam bulan. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah riwayat dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim Ada seorang namanya al baro bin Azib. radhiyallahu anhu beliau bercerita. Kata beliau, "Dhaha khali, dhaha khalun li." Paman saya pernah berkorban nama saya namanya paman saya ini namanya Abu Burdah. Qabla sholah, dia berkorban sebelum sholat. Jadi perlu diingat di sini, di negeri kita ini terjadi perbedaan dalam penetapan hari raya. Kita sudah mendapatkan, sudah mengetahui ada dua ormas besar. Beda dalam penetapan hari raya. Kalau seandainya ada seseorang, dia mengikuti pendapat pemerintah. Mengikuti pendapat pemerintah, maka tetap harus ikuti pendapat pemerintah. Kalau seandainya dia berkorban sebelum hari id, maka tidak sah korbannya. Karena mungkin karena keluarganya mayoritas ikuti sebuah ormas yang lebih awal daripada pemerintah misalkan, maka tidak boleh sama sekali. Maka Rasulullah SAW di sini bertanya ditanya sama Abu Burda kata dia, "Wahai Rasulullah SAW, paman saya menyembelih korban sebelum sholat Id." Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Syatuka syatulahmin. Daging yang kalian sembelih itu cuma daging biasa tidak dinamakan korban. Berarti nggak dianggap sama sekali nggak dianggap. Misalkan gini, ada orang dia patungan beli sapi, tujuh orang. Rupanya di antara tujuh ini ada perbedaan. Ada yang ikut sebuah ormas yang lebih awal daripada pemerintah. Ada beberapa orang yang ikut pemerintah. Ini permasalahan di sini, muncul permasalahan di sini. Jika seandainya ada orang yang ikuti mazhabnya pemerintah, nggak saya ikut pemerintah. Sehingga sholat idnya hari kemis. Tapi sebagian yang iuran juga dalam sapi ini, ikuti bukan pemerintah. Sholat idnya hari rebu. Kalau seandainya sapinya disembelih hari rebu, maka orang yang iuran dan dia mengikuti pendapatnya pemerintah, maka tidak dianggap berkorban. Kenapa? Karena dia berarti berkorban sebelum sholat id bagi pendapatnya dia. Oleh karena itu kalau seandainya dalam iuran sapi ini banyak orang, maka semuanya harus sepakat. Kita korban atau kita sembelih sapi ini, misalkan setelah sholat idnya pemerintah. Berarti bagi yang awal, yang lebih sholat lebih awal, nggak ada masalah diakhirkan sehari. Akan tetapi kalau disembelihnya hari Rebu, dan dia pendapatnya hari Rebu masih puasa Arafah. Masih puasa Arafah, dan dia sholat idnya hari Kemis maka tidak dinamakan korban. Kenapa ini terjadi? Ya, seperti ini kasus seperti ini terjadi. Kenapa di negeri kita yang terjadi dua pendapat dalam ormas? Kalau kita hanya beli satu kambing untuk sendiri sih nggak ada masalah, itu sudah nggak ada masalah. Kalau patungan, patungan satu keluarga misalkan satu keluarga patungan, dia kakaknya, adiknya, bapaknya, patungan. Rupanya dalam satu keluarga ini ada yang ikutin satu ormas, ada yang ngikutin pemerintah. Pengennya mereka nyembelihnya setelah sholat id bagi ormas itu. Berarti hari Rebu. Kalau seperti ini yang berpendapat mengikuti pemerintah, maka tidak dinamakan binatang korban. Karena dia menyembelih berarti sebelum sebelum sholat id bagi pendapat dia. Maka Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, inna indi jajina jada'atan minal ma'iz. Jadi orang bertanya, Ya Rasulullah, paman saya itu menyembelih korban sebelum sholat id. Maka Rasulullah mengatakan berarti itu cuma daging biasa. Tidak dinamakan korban. Setelah itu Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, saya punya jaza'ah. Jaza'ah itu tadi kita sebutkan binatang yang umurnya 6 bulan. Terus bagaimana ya Rasulullah? Apakah saya boleh mengganti dengan jaza ini? Kalau saya mencari sekarang nggak ada. Ya itu susah mencari sekarang yang umurnya sudah musinnah susah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Ibtaha, wala tasluh silahkan kamu sembelih jantah kamu, tapi tidak boleh kepada orang lain setelah kamu. Ini khusus kepada kamu saja. Dibolehkan kepada kamu saja. Namun kata para ulama, yaitu rukso ini, keringan ini umum mencakup bagi siapa saja yang tidak mendapatkan kambing yang umurnya musinnah. Kalau dia tidak mendapatkan kambing yang umurnya musinnah, maka boleh bagi dia untuk berkorban dengan kambing yang umurnya jaza'ah. Dan nanti insya Allah tukang kambing itu paham sekali. Dilihat dari gigi, giginya sudah sudah tahu. Oh giginya itu sudah lepas satu. Sudah ini, ini. Semua tahu. Oh, oh, oh, berarti umurnya sekian. Umurnya sekian. Kalau seandainya memang ada kambing banyak pilihan. Tapi ada satu kambing bagus. Cuma umurnya masih belum setahun. Maka ini nggak boleh. Harus cari kambing yang umurnya setahun. Kenapa? Karena dalam ukuran penyembelian binatang korban ini itu sudah ada sudah ada aturan untuk uh, aturan dalam umurnya. Kalau kurang dari itu, kurang dari umur itu, maka hukumnya tidak dibolehkan. Rasulullah SAW tadi mengatakan, janganlah menyembelih binatang kecuali kalau sudah umurnya musinnah. Kecuali kalau kalian tidak mampu mencarinya. Misalkan gini, ada orang dia tidak punya niatan korban. Karena belum punya rezeki. Subhanallah. Sholat id. Saudaranya di luar negeri ngirim uang. Ini kita ngirim uang 10 juta. Akhirnya dia setelah itu punya niatan untuk berkorban di hari id. Baru punya niatan karena sudah dapat uang. Dia mencari, mencari, mencari, mencari. Yang umur setahun habis. Walahan dia mencari adanya binatang yang di bawah umur setahun. Dalam kondisi seperti ini ketika dia nggak bisa mendapatkan yang binatang yang umurnya setahun, maka tidak ada masalah bagi dia untuk menyembelih binatang yang umurnya kurang dari setahun. Kalau dia memang tidak bisa mendapatkan yang umurnya setahun. Tapi kalau sekarang, kalau orang misalkan punya niatan berkorban sekarang, cari sekarang. Cari sekarang. Kalau dia sudah punya niatan korban awal bulan terhijjah, uangnya sudah ada. Demikian juga dia sudah punya niatan berkorban, maka segera cari. Segera cari. Kenapa? Berarti masih ada pilihan. Segera dia cari. Kalau seandainya dia punya kesempatan untuk mencari, masih banyak tetangga-tetangga yang menjual kambing masih banyak. Akhirnya nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti musim Id habis semua kambing. Maka dia teledor dalam masalah ini. Dia sudah punya niatan untuk berkorban dan uangnya sudah ada, tapi dia nggak segera beli kambing, maka dia termasuk orang yang teledor. Dia termasuk orang yang teledor dalam masalah ini. Maka kalau memang kita itu sekarang sudah punya niatan korban, hendaknya mencari kambing secepatnya. Yang umurnya sudah setahun. Kalau sampai kita malas-malasan, kemudian nanti kambingnya habis, maka ini termasuk keteledoran yang kita kerjakan. <clears throat> Nanti insya Allah kita sambung lagi tentang cacat cacat-cacat yang menyebabkan kambing seseorang tidak diterima sama Allah Ta'ala. Karena ini sering ditanyakan. Saya sering sekali ditanya, orang beli kambing, rupanya kambingnya ada cacatnya. Telepon. Bagaimana hukumnya? akhirnya kita pelajari cacat-cacat apa saja yang menyebabkan kambing yang kita korbankan itu tidak diterima sama Allah Ta'ala. Dan itu sudah dibahas panjang lebar dalam sabda Rasulullah SAW. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.